حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه hatta inni la aqulu asaqitun huwa bi Rasulillah. Yang artinya dan diriwayatkan al-Imam Muslim dari Ubaidillah bin Miqsam bahwasanya beliau rahimahullahu taala melihat kepada Abdullah bin Umar menyaksikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bagaimana beliau menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah menceritakan kepada Abdullah bin Umar atau kepada sahabat Allah Subhanahu wa taala mengambil langit-langit mengambil langit dan bumi dengan kedua tangannya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam keduanya, langit dan bumi. Lalu Allah mengatakan, Anal Malik, akulah penguasa. Dan ia menggenggam jari jemarinya dan melepasnya. Sembali berkata, Anal Malik, akulah raja. Sampai-sampai kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ma aku melihat mimbar. Atau sebelum itu Rasulullah menghikai, me, me, menceritakan sambil memberikan isyarat dengan tangan beliau jari jemari beliau menggenggamnya dan melepasnya. Sampai-sampai kata Abdullah bin Umar, aku melihat kepada mimbar ia bergerak dari bagian bawahnya. Mimbar itu bergoncang. Sampai-sampai aku berkata, apakah mimbar ini akan jatuh bersama Rasulullah? Ikhwan Fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis ini kepada sahabat bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dan bumi. Dan bahwasanya genggaman tersebut adalah genggaman yang hakiki. Sampai-sampai Rasulullah memberi contoh dengan jari jemari beliau, menggenggamnya dengan jari jemarinya dan melepasnya. Maka di sini padanya terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mereka mengatakan bahwa ini hanyalah sekedar majaz, sekedar kiasan saja. Bahwa genggaman Allah itu adalah kiasan, bukan genggaman hakiki. Allah tidak menggenggam langit dan bumi secara hakiki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwa genggaman tersebut adalah genggaman hakiki di mana Rasulullah menggenggam kedua tangannya dan membukanya. Wahada tawdihun, namun tentunya kata Syekh Al-Fauzan, hafizahullahu taala apa yang dilakukan Rasulullah ini sebagai bentuk taudih penjelasan dan keterangan walaysa ma'nahu tasbih yadai ar-rasul biyadillah bukan dalam rangka menyamakan kedua tangan Rasulullah dengan dua tangan Allah Subhanahu wa taala jadi bukan bertujuan menyamakan tangan Rasulullah dengan tangan Allah sama juga sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatih." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, melihat bulan purnama, la tudamuna fi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihat bulan tersebut, bulan purnama. Maka apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini tujuannya bukan dalam rangka menyamakan bulan dengan Allah, Tetapi yang disamakan dan yang diserupakan adalah bagaimana kita melihat Allah dan betapa mudahnya kita bisa melihat Allah sebagaimana saat kita melihat bulan di malam purnama di mana saja kita akan menyaksikan bulan tersebut bebas tanpa berdesak-desakan mau bilang coba minggir saya pengen lihat bulan tinggal nengok saja yang penting jangan di dalam kamar ya tinggal nengok di luar di ruang terbuka, menatap ke atas langit, bulan kelihatan. Maka juga sama apa yang datang dalam riwayat Abdullah bin Umar ini di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggenggam kedua tangannya untuk menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya genggaman Allah tersebut ketika Allah menggenggam langit dan bumi adalah genggaman hakiki walaysa majazan bukan sifatnya majaz atau sekedar hanya kiasan saja Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah wa qawluhu dan ucapan sahabat Abdullah bin Umar hatta nazartu ilal mimbar yataharraku min asfali syai'in min sampai-sampai aku melihat mimbar bergerak sampai ke bawah hingga Aku pun berkata, apakah mimbar ini akan jatuh bersama Rasulullah, akan roboh bersama Rasulullah. Maka di sini kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala terdapat penjelasan dan keterangan di dalamnya bahwa mimbar menimpa dia apa yang menimpanya dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah benda benda mati, benda padat sebagaimana yang telah kita terangkan pada kajian yang lalu bahwasanya barakallahu fikum batang pohon kurma naam yang dulu dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah bertelekan padanya yang ketika kemudian dibuat mimbar maka batang kurma tersebut menangis merengek-rengek sebagaimana tangisan anak kecil yang sedang merengek. Nah, sebagaimana rengekan anak kecil yang sedang menangis. Maka juga Demikian barakallahu fikum. Tayyib, ini penjelasan dari hadis yang ke-33. Kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-34. Berkata Al-Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala wa fi as-sahihain an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها قال فخرجت في أثرها فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي artinya di dalam as-sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim mereka berkata engkau telah memberi kami kabar gembira wahai Rasul berilah kami sesuatu Lalu beliau berkata, terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Mereka berkata, kami menerimanya. Maka kabarkanlah kepada kami tentang awal mula dari segala perkara. Maka Rasulullah mengatakan Allah adalah sebelum segala sesuatu. Dan arasnya berada di atas air. Dan Allah menulis penyebutan segala sesuatu di dalam al Mahfuz. Kemudian kata beliau, kata Imran, lalu datanglah seseorang dan berkata kepadaku, Hai Imran, ontamu terlepas dari ikatannya. Lalu aku pun keluar mencari jejaknya dan aku tidak tahu lagi apa yang disampaikan Rasulullah setelah itu. Hadis ini dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan sebuah kabar gembira kepada Bani Tamim. Bani Tamim yang marganya At-Tamimi. Ini Bani Tamim namun kata Syekh, walakinnahum ista'ajalu zalika. tapi mereka terburu-buru. Orang-orang dari Bani Tamim tersebut terburu-buru. Mereka berkata, "Berilah kami" tanpa meminta penjelasan, tanpa tahu tentang hakikat kabar gembira yang akan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. di mana ternyata yang menjadi harapan mereka adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberi sesuatu dari perkara dunia, dari harta atau yang semisalnya. Maka mereka mengatakan, Basyartana fa'atina, engkau telah memberi kami kabar gembira, maka berilah kami sesuatu. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa kanal insanu ajula." Dalam surah Al-Isra ayat 11. Memang manusia itu suka terburu-buru. Ini watak serta tabiat manusia sukanya terburu-buru. Akibat dari sikap mereka ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpaling. Lantas beliau berkata kepada ahlul Yaman, kepada penduduk Yaman, Yaqbalu al-bushra ya ahlul Yaman. Terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Beliau mengatakan demikian setelah orang-orang dari Bani Tamim tidak menerimanya. Maka ahlul Yaman, orang-orang yang dari Yaman mengatakan, kami terima ya Rasul, maka kabarkan kepada kami tentang awal mula dari segala perkara. Zalika anna Bani Tamim lam yakbalu. Bani Tamim tidak menerimanya. Yang mereka katakan justru fa'atina berilah kami sesuatu dhannan minhum annal busra amrun dunyawiyun dengan sangkaan mereka bahwasanya kabar gembira yang akan disampaikan Rasulullah adalah urusan duniawi. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun hadha qasduhu. Tapi Rasulullah tujuan beliau bukan itu bukan ingin memberi sesuatu dari perkara dunia. Oleh karena itu kata Syekh, walidzalika kana ahlul Yaman ahsanu adaban min Bani Tamim. Atas dasar itu, penduduk Yaman mereka adalah orang-orang yang adabnya lebih bagus dibandingkan Bani Tamim. Faqalu mereka mengatakan qabilna au qad qabilna ya Rasulullah. Sungguh kami telah menerimanya wahai Rasul. Maka kabarkan kepada kami tentang awal mula segala perkara. Maksudnya kabarkan kepada kami tentang awal dari makhluk ini. Dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah menerangkan menjelaskan kepada mereka awal mula makhluk ciptaan Allah. Yang tentunya makhluk itu ada permulaannya, ada akhirnya. Adapun Al-Khaliq Jalla wa Ala Allah fa innahu laisa lahu bidayah. Allah tidak punya permulaan. Allah tidak punya permulaan dan tidak punya akhiran. Afwan. Ana ulangi. Wa ammal khaliqu jalla wa ala adapun al khaliq Allahu jalla wa ala fa innahu laisa lahu bidayah. Allah tidak punya permulaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antal awwalu laisa qablaka syai'un. Engkau adalah al-awwal yang pertama, tidak ada sebelummu apapun. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Engkau yang akhir, tidak ada apapun setelahmu. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un. Engkau ya Allah adalah al-zahir, tidak ada apapun yang berada di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Engkau adalah al-batin. Tidak ada apapun yang samar bagimu ya Allah. Kalimat ini yang termaktub dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah adalah tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Hadid ayat ketiga wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin Allah dialah al-awwal dan al-akhir serta al-zahir dan al-batin Namun apa yang dimaksud dengannya? Apa tafsiran dari kalimat huwal awal wal akhir wal zahir wal batin? Maka hadis tadi menafsirkannya. Kata Rasulullah, "Antal awwalu falaysa qablaka syai'un." Engkau ya Allah adalah al awal. Tidak ada apapun sebelum engkau. Wa antal akhiru, engkau adalah al-akhir Falaisa ba'daka syai'un tidak ada apapun setelahmu. Wa anta zahiru engkau al-zahir. Falaisa fauqaka syai'un tidak ada apapun di atasmu. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'un engkau adalah al-batin dan tidak ada apapun yang tersamarkan bagimu ya Allah. Di dalam nama-nama yang empat ini, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, ini merupakan nama yang saling berlawanan. Awal lawannya akhir, zahir lawannya batin. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala ucapan Rasulullah Allahu qabla kulli syai'in Allah sebelum segala sesuatu yakni annahu subhanahu laisa lahu bidayah Allah tidak punya permulaan wa amma al makhluqatu fa innahu laha bidayah adapun makhluk mereka punya permulaan kapan mereka diciptakan oleh Allah jalla subhanahu maka Allah adalah qabla kulli syai' li'annahu huwal awwalu. Karena Allah dialah yang pertama. Dialah al-awwal. Falaisa qablahu syai'un. Tidak ada apapun setelahnya. Kemudian ucapan Rasulullah wa kana arshuhu al ma' dan arsh Allah di atas air. Maksudnya di atas air yang berada di atas langit. Jadi di atas langit yang ketujuh itu dari tujuh lapis langit maka di atasnya adalah air dan di atas air adalah arsh Allah Azza wa Jalla. Di mana masing-masing jarak tingkatan satu langit dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Ketebalan setiap langit 500 tahun perjalanan, tebalnya. Kemudian jarak antara satu langit ke langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan pula. Terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ada air, di atas air ada arsy Allah. Maka di sini pula terdapat dalil kata Syekh Al-Fauzan وهذا فيه دليل على أن العرش هو أول المخلوقات وهو أعلاها Di sini terdapat dalil bahwa arsh itu makhluk yang paling pertama, paling pertama. Dan dialah makhluk yang paling tinggi dari seluruh makhluk yang ada. karena tidak ada makhluk apapun sebelum arsh. Ia berada di atas air. Jadi di atas langit ketujuh itu bahrun, lautan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِي وَالْمَا مَسِيرَةُ خَمْسِ masiratu عَامٍ jarak antara kursi dengan air adalah 500 tahun perjalanan. Wal arsyu 'alal ma. Dan arash di atas air. Wallahu subhanahu wa ta'ala al arsh ya'lamu ma antum alaih. Dan Allah beristiwa di atas aras, ia tahu apa yang kalian lakukan. Ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran tentang keberadaan arsh bahwa ia berada di atas air. Dalam surah Hud disebutkan wa kana arshuhu 'alal ma' sangat jelas gamblang wa kana arsyuhu 'alal ma' arsy Allah berada di atas air berada di atas air dan jarak air dari kursi 500 tahun perjalanan Kemudian barakallahu fikum ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kataba fil lauhil mahfuz dzikra kulli syai'in dan Allah menulis dalam Al-Lauhul Mahfuz penyebutan segala sesuatu. Maka di sini terdapat dalil dan terdapat penjelasan dan keterangan bahwa segala sesuatu yang terjadi sejak awal penciptaan makhluk sampai akhirnya itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah dan telah tertulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Maka di sini terdapat penetapan tentang al-qada wal qadar serta penetapan bahwasanya semua takdir telah tertulis dan tercatat dalam catatan al lawhu Al-Mahfuz. Kemudian dan ucapan sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu Fa'atani atin lalu datanglah seseorang mendatangiku dia datang kepadaku Faqala ya Imran, dia mengatakan wahai Imran, in hallat naqatuka min iqaliha. Ontamu terlepas dari ikatannya. Kemudian kata beliau, fakharastu, kemudian aku keluar fi asariha mencari jejaknya. Fala adri maka ba'di maka aku tidak tahu apa yang disampaikan Rasulullah sepergiku tersebut, sepeninggalku tersebut ketika aku pergi mencari jejak dari onta tersebut. yakni kata Syekh Al-Fauzan hafidzahullah, sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu tidak menyempurnakan kalam Rasulullah tidak sampai sempurna sampai akhir dalam menjelas mendengarkan penjelasan Rasulullah disebabkan onta beliau terlepas dari ikatannya. Karena tatkala beliau diberi kabar bahwasanya ontanya terlepas, maka beliau keluar mencari jejaknya untuk bisa mendapatkan kembali onta tersebut sehingga beliau tidak mendapati lagi sampai akhir hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membaca hadis yang ke-35 Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini diterima di sisinya Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.